Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi bini'matihi tatimu salihat Wabidhikrihi tatanazzalur rahmat Wa nusalli wa nusallim ala sayyidi sadat Sayyidina wa maulana Muhammad محمد alihi wa ashabihi أنجم zahirat amma بعد yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, hadirin semuanya jamaah wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Sampai pada malam hari ini Allah mentakdirkan kita semuanya Bisa berkumpul Bermuajahah Di dalam majlis Al-Anwar Lil istirotah wa Ta'lim Yang kita cintai bersama ini Semoga Kita diberikan oleh Allah keberkahan Baik di dunia maupun kelak nanti sampai di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Dikatakan Qala Sayyiduna Al-Akbar Abu Bakar As-Sakran Ibn Abdurrahman As-Sakaf Al-Alawi radhiyallahu anhu wa nafa'a bih Ma niltu alladhi niltuhu illa bi bihusnil dhan fil muslimin Qala sallallahu alaihi wasallam Khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah wa khasratani laisa fawqahuma syai'un minasyarr su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah intaha dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar As-Sakran bin Al-Imam Abdul Rahman As-Saggaf Alawi radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku tidak mencapai kedudukan yang tinggi seperti yang mereka capai dari tingkatan para aulia wasalihin illa bihuznidhan fil muslimin kecuali yang menyampaikan aku dengan sebab aku selalu melazimkan prasangka baik kepada setiap orang muslim Nabi mengatakan di dalam hadisnya khoslatani dua perkara laisa fauqahuma tidak ada di atas dua perkara syai'un itu minal khairi yang lebih baik ada dua perkara yang tidak ada yang mengungguli kebaikan dari dua perkara itu yang pertama kata Nabi usnudzon billah berprasangka baik kepada Allah yang kedua husnudzon biibadillah berprasangka baik terhadap hamba-hambanya Allah Dua perkara ini tidak ada yang lebih unggul Tidak ada yang lebih istimewa Tidak ada yang lebih baik dari dua perkara tersebut Wa khaslatani dan kata Nabi ada dua perkara Laisa fauqahuma syaih Tidak ada yang lebih dari itu perkara Dari dua perkara itu Minasyari daripada kejelekannya yang pertama su'udzon billah, berprasangka buruk kepada Allah. Wa su'udzon bi ibadillah dan berprasangka buruk kepada sesama hambanya Allah. Paling baiknya amalan adalah berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada setiap orang muslim. Paling jeleknya amalan adalah berprasangka jelek kepada Allah dan berprasangka jelek kepada orang muslim. Kalau berprasangka baik kepada manusia kita sudah lumrah, sudah tahu. Kalau berprasangka jelek kepada manusia lumrah kita sudah tahu. Tapi yang dimaksud berprasangka baik kepada Allah ataupun berprasangka jelek kepada Allah itu apa maksudnya itu? Yang dimaksud usnudzan billah berprasangka baik kepada Allah adalah menerima apa yang telah ditakdir oleh Allah untuk kita semuanya. Itu namanya prasangka baik kepada Allah. Anda dikasih kaya oleh Allah. Anda terima saja alhamdulillah. Ini rezeki datangnya dari Allah. Anda dikasih miskin oleh Allah. Alhamdulillah. Ini memang kehendaknya Allah. Tapi kalau kita ini punya prasangka jelek kepada Allah, seakan-akan kita ini menentang Allah. Lah iya, ya Allah, kok saya kok dikasih miskin? Ya Allah, saya kok dikasih sakit? Ya Allah saya kok begini, kok begini, kok begini Ini namanya berprasangka jelek kepada Allah Seakan-akan kita ini menyangka kalau Allah itu nggak ngerti kepada kita Kenapa ya Allah saya dikasih sakit Coba saya nggak sakit, saya kan bisa begini Padahal yang ngasih sakit Allah Berarti kita ini menyalahkan Allah Ini namanya buruk sangka kepada Allah kalau sudah berburuk sangka kepada Allah, punya pikiran jelek kepada Allah, menentang godok dan takdirnya Allah, berarti ini adalah musibah yang datang dari Allah. Kalau tidak cepat kita kalau tidak cepat-cepat kita tobat kepada Allah, yang dikhawatirkan manusia tersebut akan meninggal dalam keadaan suil khatimah. Naudzubillah min dalik. <clears throat> Memang Kadang takdirnya Allah ini nggak masuk akal para hadirin. Dan urusan kepada Allah ini memang nggak bisa diukur dengan akal. Urusan ibadah, urusan akhirat itu jangan pakai diukur dengan akal, nggak masuk akal. Ya apa masuk akal? Jembatan Siratul Mustaqim satu rambut dibelah jadi tujuh, lesak rambut diincak pedot. Apalagi rambut dibelah jadi tujuh nggak masuk akal neraka nggak masuk akal sama sekali neraka itu katanya ada orang kepalanya nanti dibukul-bukul sendiri kalau kita nggak sholat nggak masuk akal itu memang agama tidak bisa dimasukkan dimasukkan ke dalam akal tapi agama itu yang menerima adalah iman yang ada di dalam hati kita antuk minubillah kita beriman kepada Allah wa malaikati wa kutubi wa rusuli itu semua iman-iman kepada Allah dan iman itu adalah tasdik fil qalbi yang dinamakan iman itu adalah kepercayaan dalam hati Islam ini bondonya iman tok iman itu bondonya percaya anda percaya selamat nggak percaya maka yang diurus adalah nerakanya Allah anda percaya selamat nggak percaya mungsunya adalah Allah Ya, ya apa sekarang? Masalah iman nggak percaya, masalah kubur. Jawab ya masalah kubur nggak masuk akal masalah kubur itu. Orang dikubur ada malaikat yang menanya di kubur nggak masuk akal sama sekali. Wong wis ditutup rapat toh ya apa malaikat takon-takon nang gune. Tapi iman yang percaya. Adanya surga, wah surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Nikmatnya nggak pernah dilihat mata, nikmatnya nggak pernah didengar telinga, nikmatnya nggak pernah terlintas dalam hati. yo ya opo, nikmatnya nggak tahu delok moto ya opo. Begitu kita minta datang ya opo bentuk surga lek ngono. Memang nggak masuk akal para hadirin, tapi iman yang membuat kita percaya di dalam hati kita. Dan itulah Islam, nggak bisa diukur dengan akal. Islam pakai iman, bukan pakai akal. Jadi urusan takdirnya Allah jangan dipikir dengan akal. Kok aku kok dingin nombi Allah ya? Saya kok jadi begini ya? Kenapa sih saya kok nggak kaya tetangga saya kaya? Ya Allah, kenapa saya dibuat seperti ini? Ya Allah, kenapa saya begini? Oh. Ini berarti menentang Allah, menyalahkan Allah padahal Allah yang punya takdir. Coba Anda perhatikan satu aja saya ambilkan contoh bagaimana takdirnya Allah yang nggak masuk akal. Di sini dikatakan wa ahaqqu khalqillahi bil hammi mru'un dzu himmatin yubla bi'aishin dayyiqi wa ad dalili al ghada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibul 'aishil ahmaki ini tak kasih contoh takdirnya Allah yang tak masuk akal tapi iman yang main wa ahakku khalqillah dan yang paling berhak yang paling berhak ini yang paling berhak dari makhluknya Allah bilhami imruun yang paling berhak dari makhluknya Allah untuk mendapatkan cobaan itu adalah manusia duhimmatin yang punya semangat tinggi yubla bi aishin dayyiqi tapi diberi cobaan oleh Allah dikenakan kemiskinan di dalam kehidupannya semangat ada mau belajar kepingin belajar cuma duit dah ono mau ibadah maaf maaf tapi cacat mau berjuang tapi keadaan tidak memungkinkan ini cobaan dari Allah kalau orang itu tadi terus putus asa, orang itu tadi menentang Allah, maka tidak ada kebaikan bagi dia. Tidak di dunia baik, juga enggak di akhirat dia akan menjadi orang yang baik. Wa minat dalil dan daripada tanda-tandanya kebesaran Allah. Halal gabai daripada ketentuan Allah wa hukmihi dan hukumnya Allah. Bu'sul labib wa tibul aishil Buksul labib Kesusahan Bagi orang yang pintar Diberikan ini takdirnya Allah tidak masuk akal Kesusahan bagi orang pintar Watibul aishil ahmaki Dan kenyamanan di dalam kehidupan bagi orang yang bodoh Sebagian ulama mengatakan Kadang kita ini semakin beribadah Kita ini semakin sorong beribadah Semakin gak ibadah, semakin enak uripe. Ya. Sholat, semakin kita ngoyok sholat, toko tambah sepi ya. Semakin maca Quran, kerjaan ini koyok-koyok masalah tok. Eh. Semakin kita lupa kepada Allah, koyok-koyok kerjaan ini lancar, toko rame tok begitu. Hadirin, ini nggak bisa dipungkiri. Memang begitu. Dan ini adalah menunjukkan ketetapan Allah dan ini menunjukkan pembuktian dari Allah bahwa agama itu nggak masuk akal. Semakin Anda dekat kepada Allah, berarti semakin susah, semakin banyak masalah yang akan tertimpa di dalam kehidupan Anda. Gak masuk akal, mesti ini kan tambah tidak ambil Allah tambah enak. Watibul Aishil Ahmadi dan orang yang apa nama yang bodoh, yang jauh dengan Allah, yang putus asa, mereka hidupnya tambah enak. Tambah enak. Lo kok bisa begitu? Jangan dilihat dari dohirnya, karena Islam ini nggak dipandang dengan akal, Pak. Islam ini main iman. Tak kasih contoh saja dari ini tadi. Kenapa orang yang dekat kepada Allah kok tambah banyak cobaan? Kenapa orang yang jauh kepada Allah kok malah enak-enakan? Begini, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dekat dengan Allah itu adalah kenikmatan. Kalau sampai mau tahu kehidupannya para kiai, para ulama ini, itu mereka tuh koyok-koyok enak pak, padahal juru ini tidak enak. Sampai tahu kalau jadi ulama itu kira-kira oleh orang uang gajian gede teko tanang ulama, enggak pak. Lek wis ora teko nang ulama. Ulama iki gawe panggenane sambatan tok. Oh, lek wis ana masalah, Beb. Beb eling eh, kon yang Habib ya. Yai, yai ana masalah. Begitu kan masalahmu enak nanti kok ndak babib-babib mana, ndak yai-yai mana. Tapi subhanallah, masalah yang datang begitu besarnya, begitu banyaknya, itu menjadi tambahan kenikmatan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Iman yang main. Banyaknya masalah tambah nikmat para hadirin, tambah munajat kepada Allah. Disambati orang tambah minta kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah tambah enak, tambah nikmat, tambah enak, tambah nikmat begitu. Ya kalau saya bahasakan secara gampang bahasanya saya itu masalah yang datang kepada orang yang dekat kepada Allah itu masuknya dengan gampang dan keluarnya dengan gampang. Jadi tekoni masalah itu dianggap enteng, toh jadi ini enak pak. Kenapa? Kok dianggap enteng? Iya, karena yang buat masalah Allah dan yang akan menyelesaikan masalah Allah. Tapi kalau orang yang nggak yakin dengan Allah ada masalah, dipikiri dewe, dolek dalan dewe, nggak iso buka dalan nih, sih buka dalan itu Allah. Yang ngasih masalah Anda itu Allah. Jadi kalau anda kepingin selesai masalahnya, ya mbak on yang Allah, begitu aja. Itu kalau kelasnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi orang-orang yang jauh dari Allah, mereka dilulu kenikmatan di dunia. Yo, kenikmatan di dunia. Tapi dia nggak ngerasakan enak, Pak. Banyaknya nikmat gak tambah kroso enak, tambah kroso sumpah. Gara-gara kakek duit, setruk. Bukan gara-gara nggak duit duit loh Pak setruk, Pak gara-gara kakek duit setruk mikiri ini, boleh bingung dok mikir liver bingung deg-deg ambil Pak bri eh jantung begitu dok urusannya tapi coba orang-orang para alim ulama orang-orang dekat kepada Allah duit-duit uh, enak dok tidak duit-duit yo ya pancet naik lek warung itu dikelilingi terus saya darok nih Pak duit-duit ambil darok duit terus naik suka goreng istiqomah Pak Lek jenenge tahu campur istiqomah, duit-duit tak tahu duit-duit istiqomah, ono duit dibayar, ndak ono duit wong tahu campure kenal aku, hutang wae <laughs> tok. Istiqomah pokoknya ndak ada masalah. <laughs> Duit-duit sego goreng tak bayar, ndak duit-duit mene yo nggih Beb, mboten apa oh, gampang aja, ndak pernah dipikir. Rasa saya tok hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana bisa melapangkan hati kita menerima apa yang dikehendaki oleh Allah karena belum tentu yang kita kehendaki itu adalah bagus di hadapan Allah belum tentu yang kita benci itu adalah jelek di hadapan Allah oleh karena itu kita pasrahkan total jiwa harta, pikiran, keluarga dan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, menjaga jiwa, iman, Islam kita sehingga kita seluruhnya besok kapan dikehendaki oleh Allah bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh